Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap hadis yang ke-39 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah sebagai perwakilan Naam barakallahu fikum bacakan hadis yang sebelumnya. Itu hadis yang ke 38 atau 37. Tafadhal. Apa? Kata Allah Apa? Berikutnya yang 38 belum? Belum? Ayo 38 setelah Hewan na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap hadis yang ke-39 barakallahu fikum. Diperhatikan baik-baik. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahmatullahi alaih al hadis at-tasi' hadis yang ke 39. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma Abu Abbas mufassirus sahabah, turjumanul Quran, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Innallaha tajawaza an ummati al-khata'a wa nisyana wa mastakrihu alaihi." Haditsun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Hadis yang mulia ini dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW sabda sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni telah mengampuni untukku dari apa? Dari umatku. Maksudnya apa? Mengampuni, memberikan ampunan kepada umatku. Apa itu al-khata' wa nisyan? Kekeliruan dan sesuatu yang lupa wa mastukrihu alaih dan apa-apa yang mereka dalam keadaan terpaksa. Jadi sesuatu yang terpaksa, sesuatu yang orang itu karena lupa atau karena keliru diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Gugur dosanya. Wa illa tanggung jawabnya kalau berkaitan dengan hamba, dengan hak orang lain kewajibannya tetap ada doman, ada tanggung jawab. Adapun masalah dosa diampuni. Wal khata' wal ikrahu wan nisyanu asfatahu ma'budun rahmanu Kata Imam As-Sa'di rahimahullah taala dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah yang sudah antum pelajari barakallahu fikum yang sebelum-sebelumnya, apa kata beliau? Wal khata wal ikrahu wan nisyan asqatahu ma'budun ar Kekeliruan, lupa, kemudian apa? Enam keterpaksaan itu digugurkan oleh Ar-Rahman dosa-dosanya. Maksudnya bagaimana? Enggak dapat dosa, cuman tanggung jawab na'am. Contohnya, Antum nggak sengaja mecahkan kata tetangga. Dosa nggak antum? Nggak dosa, tapi tanggung jawab ganti kata tetangga tadi. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Antum misalkan Nah, mau melempar apa? Melempar kambing karena kambingnya ganggu. Antum melempar biar pergi itu, Ternyata batunya ini malah kena kaca tetangga pecah. Keliru. Seharusnya melempar kambing malah kena kaca tetangga pecah. Dosa nggak antum? Dosa nggak? Nggak dosa. Kenapa? Karena kekeliruan ketidaksengajaan tapi tanggung jawab doman na'am. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Karena apa? Karena dia harus apa bertanggung jawab tadi itu. Setelah tanggung jawab, dia tidak dituntut lagi untuk bertanggung jawab untuk yang kedua kalinya. Kalau tidak apa? merusakkan barang lagi. Ya enggak? Nah, barakallahu fiikum sebagaimana ungkapan al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala yang sedang antum masalah doman bagaimana wa muslimun Naam, wa muslifun mudhihi laysa yatmanu ba'da difa'i billatihi ahsanu. Artinya apa? Orang yang bikin kerusakan itu sudah enggak dimintai tanggung jawab lagi setelah dia bertanggung jawab dengan cara yang baik. Paham ya? Antum ketika memecahkan kata tetangga tadi itu, merusakkan barang tetangga atau barang orang lain dalam keadaan tidak sengaja atau karena keterpaksaan atau karena lupa, paham ya? Itu semuanya digugurkan dosanya, tapi tanggung jawab Naam, menggantikan apa barang yang sudah dirusak tadi. Kita lihat hadisnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ampunan terhadap umatku kekeliruan sesuatu yang lupa dan sesuatu yang nam terpaksa. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhum. Hadisnya ini hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Baihaqi dan juga yang selain keduanya. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah, hadhihi bushra lil mu'min. Ini adalah kabar gembira bagi seorang mukmin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala benar-benar sayang terhadap hambanya. Coba bayangkan, kekeliruan sesuatu yang lupa, sesuatu yang terpaksa kalau dihukum bagaimana coba? Enggak akan mampu hamba. Oleh karena itu Allah telah ampuni, tidak dianggap apa? berdosa. Coba kalau antum melihat kisah yang orang terbalik ucapannya karena senang. Ha? Sudah kita lewati ya kisahnya itu ya. Saking senangnya dia ucapannya terbalik. Akhta'a misyiddatil farah. Dia mengatakan Allahumma anta abdi ana rabbuk. Ya Allah, engkau itu hambaku, aku Rabbmu. Terbalik dia. Saking senangnya, bahagia yang sangat akhirnya apa terbalik ucapan tersebut. Akhta'a min syiddatil farah. Dia keliru ucapannya terbalik karena apa? Sangat senang sekali. Ha? barang tunggangannya Hewannya datang, di atas hewan tersebut apa? Makanannya, perbekalannya, sangat senang. Akhirnya dia keliru ucapannya. Nah ini digugurkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kalau dihukumi kafir kan ya? Kafir. Kalau dihukumi kafir, sampai dia mengatakan ya Allah, engkau itu hambaku, aku RobMu Terbalik kan? Ucapan kekufuran. Tapi kenapa tidak dikafirkan? Kenapa dimaafkan? Karena akhtaan syiddatil farah Paham ya? Keliru dikarenakan apa? Enam eh, rasa senang yang sangat tadi itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah faqaluhu innallaha tajawaza li ummati sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ampunan terhadap umatku yakni afa subhanahu wa taala an ummati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni Nah barakallahu fikum dosa dari umat Nabi Muhammad SAW. Apa yang diampuni? Al khata'ah, kekeliruan. Idza akhta'al muslimu wa 'amila ma la yaniq. Apabila seorang muslim keliru dan melakukan perbuatan yang tidak layak untuk dia lakukan, wa kana khata'an ghairu muta'ammid dalam ghairu muta'ammid dalam keadaan dia keliru tidak sengaja, falaisa 'alaihi syai', maka dia tidak berdosa. Paham ya? Nah barakallahu fikum dalam keadaan dia keliru melakukan perbuatan tersebut kemudian apa tidak disengaja khairun ta'ammad juga bisa tidak disengaja perbuatan tadi falaisa alih alaihi maka dia tidak mendapatkan dosa sama sekali wallah subhanahu afa anhu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni orang tersebut. qawlu wa Ini penting nih, nisyan keliru. Nah, atau lupa barakallahu fikum karena manusia itu tentunya apa? Banyak rupanya sampai-sampai disebutkan oleh para ulama, sumia insana roti nisnya nisyani. Insan dinamakan insan itu karena banyak lupanya. Coba bayangkan kalau orang nggak pernah lupa sama sekali, nggak ada. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW beliau pun SAW alaihi lupa atau tidak? Lupa. Sampai-sampai beliau mengatakan, "Ana innama ana basharun Eh, sesungguhnya aku adalah apa? Manusia. Mislukum seperti kalian. Ansa kama Saun, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Jadi Rasulullah aja bisa lupa. Nah, fa itu nasitu kiruni. Apabila aku lupa ingatlah aku. Ha? kemudian apa gara-gara atau bisa dikatakan hikmah di balik lupa tersebut apa? Adanya sujud sahwi. Karena lupa. Kemudian teguran ketika di dalam salat, subhanallah, tasbih. Kenapa sebabnya? Lupa. Ya enggak? Jadi lupa itu bukan termasuk cacat atau aib bukan. Paham ya? Yang jelas ini sekedar apa? Selingan bahwasannya yang namanya lupa itu wajar. Nah, nah Allah taala gugurkan perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba manakala dilakukannya dalam keadaan lupa, bukan dalam keadaan sengaja. Kita lihat kalamnya Syekh Shalal Fauzan. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, "Idza nasiya wa taraka ta'ah atau taraka syai'an nisyanan la, la ta'ammudan." Apabila orang lupa dan kemudian meninggalkan ketaatan atau meninggalkan sesuatu suatu amalan dalam keadaan dia itu lupa bukan sengaja au fa'ala syai'an nasiyan atau dia melakukan sesuatu karena lupa la ta'ammudan bukan kesengajaan la yu'akhidhuhullah azza wa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hukuman kepada orang tersebut fadlan minhu ihsanan karena apa keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala enggak dihukum. Coba kalau setiap orang yang lupa dihukum, mampu atau tidak kira-kira? Enggak akan mampu karena hampir setiap orang itu sering dan nah barakallahu fikum lupa. Oleh karena itu, yang seperti ini perlu kita perhatikan. nah, Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala rahmatnya kasih sayang yang sangat luas sekali. Lakinnal fardha la yasqutu bin nisyan fayati bihi qada'an. Tapi perkara yang wajib itu tidak gugur dengan apa? Yang namanya lupa. Hendaknya dia mendatangkan dengan gantinya, Kodok. Contohnya, dia lupa tidak sholat subuh karena tertidur eh, atau karena lupa tadi. Kafarahnya kapan kafarahnya? Kafarahnya hina dakaroha. Ketika dia ingat langsung dia sholat. Itu mana kalau waktunya masih ada juga. Kalau sudah berlarut-larut sampai berhari-hari kemudian dia baru ingat banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Kemudian misalkan puasa Ramadan. Hari pertama dia lupa enggak puasa. Eh? Dia enggak dapat dosa dia, cuman nanti menggantikan di hari-hari yang lain kan gitu. Naam. Kita lihat lagi, summa qal, kemudian beliau sallallahu alaihi menyatakan wa mastukrihu alaih dan perkara-perkara yang mereka dipaksa. Jadi suatu keterpaksaan, enam orang dipaksa itu dia gugur dosanya. Dia enggak dapat dosa karena dipaksa, bukan kesengajaan. Kita lihat al-mukrah ala fi'li sayyi'ah la yu'akhad. Paham ya? Orang yang dipaksa untuk berbuat perbuatan kejelekan perbuatan dosa layu yu'akhad. Dia nggak akan dihukum. Faham maksudnya ya? Dia tidak akan di, dihukum na'am. Karena apa? Karena bukan kesengajaan. Jadi kalau patokannya ya yang sudah antum hafal itu yang sering muncul itu kalamnya siapa? Al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala mengenai apa? faktor-faktor yang membuat seorang hamba itu digugurkan dosanya. Di antaranya khata, ikrah, nisyan. Wal khata wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budun ar Nah, itu. Dan di sini kata beliau Li'annahu maslubul iradah. Kenapa kok orang itu enggak dikasih hukuman? Kenapa enggak dihukum? Dikarenakan orang tersebut telah hilang keinginannya. Dia enggak ingin. Dia enggak punya keinginan. Kenapa? Dipaksa. Paham ya? Dia dipaksa untuk mengucapkan Allah Subhanahu wa taala enggak ada. Dipaksa, ayo ucapkan Allah taala ada atau tidak? Eh, kalau kamu mengucapkan ada, tak bunuh. Harus mengucapkan tidak ada. Harus mengucapkan tidak ada. Dipaksa nih. Eh, tembaknya dari di kepalanya nih. Atau sudah pedangnya sudah digunduskan di lehernya. Tempel di lehernya itu. Pokoknya bilang, Allah Ta'ala nggak ada. Kalau nggak bilang, tak bunuh. Terpaksa di situ. Dia mengucapkan Allah Ta'ala nggak ada. Nah, dia gugur dosanya. Dia apa? Enggak apa? Enggak dihukumi kafir juga. Karena termasuk mawani utakfir. Termasuk penghalang-penghalang Nah barakallahu fikum pengkafiran apa diantaranya Al-ikrah, sesuatu yang terpaksa. Naam. Ini penting sekali ya. Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha qalbuhu wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Ini. Orang-orang yang kafir, yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala setelah dia beriman, ini yang dapat hukuman. Kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya yakin dengan keimanan. Bayangkan. Maksudnya ketika dia dipaksa itu yakin hatinya dan keimanan, cuman dia nggak bisa buat apa-apa. Tidak bisa mengelak, tidak bisa menolak karena dipaksa. Nah, keterpaksaan seperti itu gugur dosanya. Dia nggak apa? nggak dikasih hukuman. Paham ya? Dia nggak diberi hukuman. Nah, barakallahu fikum karena dia dalam keadaan terpaksa. Tapi ingat, hatinya harus yakin dengan apa? Keimanan hatinya. Harus yakin dengan apa? Keimanan. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Fa idza ukriha al-insanu 'ala fi'l syarr wa huwa lam yaqsidhu fa innahu la yu'akhad 'alaihi. Apabila seorang dipaksa untuk berbuat perbuatan kejelekan dalam keadaan dia tidak menginginkan, fa innahu la yu'akhad 'alaihi. Maka orang tersebut tidak dikasih hukuman karena terpaksa. Faham maksudnya ya? Karena dipaksa dari itu. Naam li'annahu laysa lahu iradatun wa innama huwa mujbarun maslubul iradah dikarenakan orbut orang tersebut tidak punya keinginan tapi dia dipaksa hilang keinginan maslubun itu manfiyun artinya paham ya maslubun itu manfiyun ditiadakan hilang paham ya hilang keinginannya karena apa dia enggak ingin aslinya cuman dipaksa gitu loh Wa hadza fadlun minallah. Law syaa Allah la'adzabahu. Ini adalah karunia keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah taala menghendaki ini saya Allah taala akan akan mengadabnya. Tapi kan apa? Diampuni. Karena hamba enggak akan mampu kalau semua perbuatan yang dipaksa dihukum, dikasih hukuman. Semua perbuatan yang keliru dikasih hukuman. Semua perbuatan yang karena lupa dikasih hukuman. Kira-kira hamba mampu atau tidak? Tidak mampu berat. Oleh karena itu ada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada hamba tersebut. Walakinnallaha tafaddala 'alaihi akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada orang tersebut. Walamma nazala qaulu ta'ala dan tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Dulu ketika turun ayat ini segenap para sahabat merasa keberatan. Karena yang nampak maupun yang tidak nampak apa Allah Subhanahu wa taala akan menghukuminya. Akhirnya apa? Kita lihat dulu. Hanya milik Allah lah seluruh apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Nah, dan jika kalian menampakkan apa-apa yang ada pada diri kalian ataupun kalian menyembunyikannya, niscaya Allah taala akan apa? memperhitungkannya. Ini berat. Ini berat ya. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya apa? Syaqqa dzalika 'ala sahabah annallaha sayuhasibuhum ala khataratin nufus wa khataratil qulub. Akhirnya segenap para sahabat merasa berat karena Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkan mereka terhadap apa? Na'am barakallahu fikum sesuatu yang terpetik di jiwa dan sesuatu yang terpetik di dalam hati. Belum terwujudkan, belum diperbuat sudah dihukumi. Kan berat. Nah, kita lihat. Wa qallaman yaslamin dzalik dan sedikit sekali orang yang selamat dari itu. Karena setiap orang punya bisikan, setiap orang punya sesuatu yang apa terpotek di benak. Fasyaqadzalika alaihim akhirnya segenap para sahabat merasa keberatan dengan ayat tersebut. Waja'u ilan nabi sallallahu alaihi wasallam yashtaqun. Mereka datang kepada Rasulullah saw mengadu. Wa seraya mereka berkata, kulifna min al amal malan la Kami dibebani suatu amalan yang kami tidak mampu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aturiduna an takunu kama qalat Bani Israil? Sami'na wa asaina. Qulu sami'na wa ta'na." Bayangkan, segenap para sahabat mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Merasa berat kalau semuanya di apa? diperhitungkan amalannya. Yang nampak, yang tersembunyi, yang baru terpetik di benak pun juga diperhitungkan. Itu merasa berat mereka. Akhirnya datang kepada Rasulullah segenap para sahabat tadi seraya berkata, "Ya Rasulullah, kami atau kita dibebani dengan suatu amalan yang kami tidak mampu." Rasulullah SAW mengatakan kepada segenap para sahabat, "Apakah kalian ingin berkata seperti yang diungkapkan oleh Bani Israel, sami'na wa asaina, kami mendengar tapi kami bermaksiat, mendengar tapi enggak taat. Naam, qulu akan tapi ucapkanlah sami'na wa ta'ana, kami mendengar dan kami taat. Dengan sebab ucapan tersebut sami'na wa akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan hambanya. Ayat tersebut dihapus, mansuh. Dihapus dengan apa? Ayat yang setelahnya. Ternyata apa? Ada ampunan bagi orang yang lupa atau keliru. Nanti kita lihat. Faqalu sami'na wa ta'na. Akhirnya mereka mengatakan sami'na wa ta'na. Segenap para sahabat langsung apa? Mendengar nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam akhirnya mereka mengatakan sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Wastaslamu mereka pasrah terima. Wa amanu billah dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallahu qaulahu ta'ala kemudian Allah telah turunkan firman-Nya, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi min wal mu'minun." Rasul beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepadanya dari Rabbnya dan segenap kaum mukminin juga beriman Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih. Masing-masing beriman kepada Allah dan beriman kepada para malaikatnya dan beriman terhadap kitab-kitabnya dan beriman kepada para rasulnya. Summa anzalallahu ta'ala ba'dama amanu bihadza wastaslamu wa lam ya'taridu. Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan setelah mereka beriman dengan apa? Dengan ini semua dan mereka pasrah terima dan mereka tidak mengkritik sama sekali qaulahu ta'ala Allah telah turunkan firman-Nya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan nam kepada jiwa kecuali yang dia upayakan semampunya fattaqullaha masata'tum bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat untuk jiwa tersebut suatu kebaikan apa yang dia lakukan dan akan diberikan hukuman terhadap apa yang dia lakukan sesuai dengan kadar perbuatannya. Faham ya? Nah, dia akan mendapatkan suatu kebaikan apa yang dia kerjakan oleh jiwa tersebut jadi dikerjakan oleh jiwa tersebut dan dia dia pun akan mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh jiwa tadi. Na'am barakallahu fikum. farajallahu anhum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dan juga nah barakallahu fikum kelonggaran terhadap segenap para sahabat. Wa nasakhal ayat allati qablaha. Dan ayat ini menghapuskan ayat yang sebelumnya. Ayat yang mana? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Ini berat. Jika kalian menampakkan apa-apa yang ada pada diri kalian ataupun kalian menyembunyikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan perhitungkan Nah perbuatan kalian tersebut diperhitungkan semuanya. Yang nampak, yang tersembunyi, baru terpetik di benak pun, ya, baru terpetik di dalam benak atau dalam jiwa manusia sudah diperhitungkan. Ini dihapus. Nasahallahu dzalika bihadil ayat. Allah Subhanahu wa taala menghapus dengan ayat ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan suatu jiwa kecuali yang dia upayakan, kecuali yang dia mampu. Lahama kasabat untuk jiwa tersebut apa yang dia lakukan wa 'alaiha dan juga akan mengenai menimpa jiwa tersebut apa yang dia kerjakan kebaikan keburukan tergantung dengan pekerjaan yang dia lakukan al jaza'u min jinsi al amal balasan tergantung dengan jenis amalannya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa hirab kami jangan engkau menghadap kami jika kami lupa atau kami keliru Naam, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Wahai Rabb kami, jangan Engkau bebankan kepada kami dengan suatu beban yang kami tidak mampu sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Rabb kami, jangan Engkau pikulkan kepada kami perkara-perkara yang kami tidak mampu. Wa'fu 'anna, waghfir lana warhamna maafkanlah kami, ampunlah kami, rahmatilah kami, anta maulana, engkau adalah pelindung kami, fangsurna 'alal qaumil kafirin. Tolonglah kami untuk merangi orang-orang atau kaum kufar. Qala Allah taala qad fa'altu. Sungguh aku telah melakukannya. Ini bayangkan, dikabulkan doanya. Karena apa? Sami'na wa ta'na. Bukan sami'na wa asaina. Mereka ketika dinasihati oleh Rasulullah agar mereka mengucapkan apa? Sami'na wa ta'na kami mendengar dan kami taat. Akhirnya apa? Allah Taala nam kabulkan doa mereka. Diampuni kalau keliru, diampuni kalau nam lupa. Fastajaballahu hadhihi da'awat mannan minhu wa karaman. Masyaallah. Akhirnya Allah taala kabulkan doa-doa ini na barakallahu fikum karunia dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Falahul hamdu wal minnah. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala segala pujian dan juga segala karunia wa huwa subhanahu yahtabirul ibad maka dia Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya faqad ikhtabarahum bil ayatil ula dan sungguh Allah taala telah menguji mereka dengan ayat yang pertama falammastaslamu kemudian tatkala mereka pasrah terima wa amanu biha dan beriman dengannya hinada pada saat tersebut khaffafa anhum Allah taala ringankan Allah telah beri keringanan kepada mereka wastajabatu ahum dan Allah Taala kabulkan doa mereka. Hada fadlun min Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala berikan kepada siapapun yang Allah Taala kehendaki. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Seberat apapun sepahit apapun syariat, kalau itu syariat sami'na wa ta'na. Jangan banyak komentar, jangan banyak kritikan, jangan banyak alasan. Sami'na wa ta'na mau perkara sunnah ataupun perkara wajib. Kalau perkara sunnah jangan wah bilang wah cuman sunnah, wah cuman ini jangan. Faham ya? wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Falhasil kesimpulannya, anna hadha syahidun lil hadis. Bahwasanya ayat ini adalah syahid untuk hadis, penguat untuk hadis innallaha tajawaza an ummati al khata wal islam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan maaf, memberikan ampunan terhadap umatku terhadap kekeliruan dan juga lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan Engkau memberikan hukuman kepada kami manakala kami lupa atau kami keliru. Qala Allah Ta'ala qad fa'altu. Allah Ta'ala mengatakan sungguh aku telah melakukannya. Dikabulkan doanya. Wallahu jalla wa ala yaqul wa laisa 'alaikum junahun ma akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum masyaallah. Tidak ada dosa atas kalian terhadap perbuatan yang kalian itu keliru. Akan tetapi yang berdosa itu kalau disengaja oleh hati-hati kalian. Ikhwan fillah azdan azakumullah wa habibakumullah jami'an. Jadi Nah barakallahu fikum perkara yang seperti ini perlu kita ketahui agar nanti tidak keliru di dalam menghukumi. Nah, barakallahu fikum kekeliruan, sesuatu yang lupa, sesuatu yang terpaksa itu mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau yang lupa, keliru atau terpaksa tersebut perkara berkaitan masalah hak Bani Adam, dia gugur dosanya karena enggak sengaja tapi harus bertanggung jawab. Paham ya? Bertanggung jawab terhadap apa? Barang yang dia rusak wa musrifun mu'dhihi laisa yatmanu ba'da difa'i billadhi billati ahsanu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Artinya apa? Orang yang merusakkan barang orang lain itu enggak dimintai tanggung jawab lagi setelah dia bertanggung jawab ya, dengan cara yang lebih baik atau yang terbaik. Paham ya? Nah, perkara keliru, perkara lupa, perkara terpaksa digugurkan dosanya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala wal khata' wal ikrahu wa nasyanu asqatahu ma'budun ar-rahmanu. Naam. dan lihat di sini. Wa hadha fadlun min Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah karunia, keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Annahu la yu'akhidhu bil khata', bahwasanya Allah Ta'ala tidak menghukum disebabkan karena kekeliruan. Wa la yu'akhidhu bin nisyan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak menghukum disebabkan karena apa? Nah barakallahu fikum lupa. Wala yu'akhidh bil ikrah dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hukuman disebabkan karena apa? terpaksa. Faham ya? Nah barakallahu fikum. Jadi kalau ada orang lupa jangan dicela. Orang salat kemudian lupa gerakannya, lupa bacaannya, jangan dicela. Karena manusia itu enggak ada yang selamat dari lupa ini. Paham ya? Nah, sampai-sampai Rasulullah mengatakan apa tadi? Fa idza nasitu fadzkiruni. Kalau aku lupa ingatkanlah aku. Paham ya? Tasbih bagi apa? Bagi rijal para laki ketika salat berjamaah kok keliru imamnya, subhanallah. Bagi para wanita apa? Gini atau gini? Hah? Pendapat yang rajih bukan gini ya. Ini bertepuk tangan bukan gini, seperti ini ya, masih menepuk tangan gini. Paham ya? Allah alam ya. Kalau bertepuk tangan ini itu malah setelah ada larangannya. Paham ya? Ada larangannya. Tasyabuh dengan orang Yahud yang ibadah mereka nah, hanya bersiul dan bertepuk tangan. Paham ya? Nah, bersiul, bertepuk tangan itu termasuk apa tasyabuh dengan orang-orang nah barakallahu fikum Yahud. Naam. Mohon salah ya? Jadi keliru itu wajar. Keliru itu wajar. Bahkan Rasulullah aja mengatakan apa tadi? Inna ana basyarun mislukum. Aku manusia biasa seperti kalian. Eh? ansa kama tansaun. Aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzkiruni. Apabila aku lupa, ingatkanlah aku. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Wa kana hadha mimma kallafa Allah bihi al-umam as-sabiqah 'uqubatan lahum. Dan hal ini merupakan perkara yang dulu Allah taala bebankan kepada umat-umat terdahulu sebagai hukuman buat mereka, bayangkan. Nah, Allah telah bebankan kepada mereka sebagai hukuman. Walakin hadil ummah rahimahullah rahimahullah wa khafafa anha. Akan tetapi umat ini, umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Allah Subhanahu wa taala apa? Na barakallahu fikum rahmati mereka, sayangi mereka dan Allah taala berikan keringanan terhadap mereka. Li'annaha ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikarenakan umat tersebut adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa hum ahlul iman wa taslim lillahi azza wa jal yang mana mereka itu adalah ahlul iman orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala wa adamul i'tirad 'ala Allah dan tidak mengkritik eh? tidak mengkritik Naam tidak protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Adapun Bani Israel, sami'na wa asaina. Kami dengar, kami bermaksiat. Dan eh, dengar tapi enggak mentaati. Allah musta'an. Fal yahud lamma qalu sami'na wa asaina. Orang-orang Yahud tatkala mereka mengatakan sami'na wa asaina. Kami mendengar dan kami tidak taat. Kami bermaksiat syaddadallahu jalla wa ala alaihim. Allah Subhanahu wa taala apa? Semakin keraskan. Allah Subhanahu wa semakin tambah dibebankan kepada mereka. Wa hadil ummah lamma qalu sami'na wa ta'na dan umat ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala mereka mengatakan sami'na wa ata'na kami mendengar dan kami taat khaffafallahu anhum Allah taala berikan keringanan kepada mereka wa hadza fadlun minallahi subhanahu wa taala ini merupakan bentuk karunia keutamaan dari Allah subhanahu wa taala ikhwani fid din azza wa jalla wa hafizakumullah jami'an berarti sudah kita selesaikan syarah daripada hadis yang ke 39 dari hadis arba'in an Nawiyah. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Adapun hadis yang ke-40 insyaallah taala na'am barakallahu fikum. Kita baca hadisnya saja, syarahnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Kita lihat Al-Hadithul Arba'un, hadis yang ke-40 mudah ini hadisnya. Jadi setorannya besok dua. Hadis yang ke-40 sama hadis yang ke-39 pendek mudah dihafal, yang ke-40 juga pendek mudah dihafal. Kalau mampu dua, kalau nggak mampu satu-satu, nggak masalah. Yang penting di dihafal karena ini detik-detik terakhir. Setelah itu 41, 42 sudah selesai. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah al-hadits al-arba'un hadis yang ke-40 an Ibnu Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Faqal kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Masyaallah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Megang pundaknya gini, faqala saraya berkata, "Kun fid dunya ka'annaka gharib." Jadilah engkau di dunia itu seperti orang asing kalau orang asing bagaimana? Gak perlu macam-macam, gak banyak gerak. Paham ya? Gak banyak gerak, gak banyak tingkah, hanya memanfaatkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Paham ya? Nah, awabir stabil sabil atau orang yang lagi safar. Kalau orang lagi safar, dia berada di kampung orang lain, berada di wilayah orang lain, macam-macam gak orangnya? Gak macam-macam. Nanti kalau macam-macam bahaya, ya enggak? Dia berada di kampung orang lain, lagi menempuh perjalanan safar itu bagaimana keadaannya biasanya? Hati-hati, tenang, mengikuti aturan yang ada di situan itu. Nah, barakallahu fikum, tidak apa? Tidak macam-macam. Nah, itu. Permisalannya maksudnya bagaimana? Maksudnya jadilah kamu itu di dunia jangan bermacam-macam. Eh, jangan apa? melakukan perbuatan-perbuatan yang nah barakallahu fikum berseberangan dengan syariat. Paham ya? Nah, cukup kamu seakan-akan orang yang asing. Seperlunya sudah selesai. Paham ya? Nah, dipermisalkan orang hidup di dunia bagaikan apa? Orang yang singgah minta air minum. Apakah ketika antum minta air minum, antum macam-macam masuk ke dapur kemudian duduk-duduk santai-santai dulu atau bagaimana atau se seperlunya? Seperlunya minum selesai, pergi, pamitan. Faham maksudnya ya? Jadikanlah dunia itu seperti itu, hanya sesaat saja. Nah, barakallahu fikum. Jangan bermega megahan jangan berlebihan, jangan melakukan perbuatan yang Mata-mata. Nah, jadilah kamu seakan-akan orang asing atau orang yang apa? Yang lagi safar. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, dahulu Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, "Idza amsayta fala tantadris sabah." Ini nasihat yang sangat bagus agar kita tidak menunda-nunda amalan, amalan-amalan kebaikan baik berupa ucapan, perbuatan, berinfak, bersedekah, mengajarkan ilmu, memanfaatkan waktu atau yang semisalnya ini penting sekali. Apabila kamu berada di sore hari, jangan menunggu pagi harinya. Maksudnya bagaimana? Manfaatkan sore tersebut sebelum datang waktu paginya. Wa idza asbahta fala tantadril masa. Kalau kamu berada di pagi hari, jangan nunggu jangan nunggu waktu soremu. Paham ya? Nah, jangan ditunggu. Manfaatkan waktu pagi tersebut sampai datang waktu sore. Wa khud min sihhatika limaradik ini. Ambillah, manfaatkanlah masa-masa sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Faham maksudnya ya? Karena kalau sudah sakit, biasanya banyak pikiran. Duh, seandainya kami sehat, kami akan hadir majelis ilmu, majelis ta'lim, akan belajar lagi. Tapi ketika sehat lupa. Seperti itu kebanyakan manusia ya. Nah, barakallahu fikum kecuali yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Naam. Kita lihat sini, wa min hayatika limautik. Jangan ya, dan ambillah masa-masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Faham maksudnya? Karena kalau masih hidup masih ada kesempatan, tapi udah mati bagaimana? Enggak ada lagi kesempatan. Nah, talabul ilmi minal mahbarah ilal makbarah. Mencari ilmu itu mulai dari tinta yang dialirkan sampai ke kuburan. Wa'bud rabbaka hatta Ya, yakin yakin Ibadahilah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Kalau sudah mati enggak ada waktu lagi. Nah, dua waktu inilah yang sering manusia itu lalai dari kedua waktu ini. Waktu luang dan waktu apa? Sehat. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadisnya siapa? Abdullah Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu Rasulullah mengatakan nikmatan maghbunun fihi makasirun minan nas asihat wal faragh. Artinya apa? Dua kenikmatan yang orang itu seringnya lalai. Dari dua kenikmatan tersebut, apa itu? Nikmat sehat dan waktu luang. Ketika sehat dia santai-santai. Paham ya? Tidak memanfaatkan waktunya. Tapi ketika sakit, dia baru banyak pikiran. Wah, kenapa dulu ketika sehat tidak belajar ya? Sekarang sakit, nggak bisa apa-apa. Yang pertama, yang kedua, ketika masa-masa waktunya longgar, luang, dia nggak manfaatkan kepada perkara yang baik. Begitu datang waktu sempit, dia baru berangan-angan. Eh, duha seandainya waktunya luang kami akan belajar akan ingin akan akan ini dan itu atau yang semisalnya Allahu musta'an ini penting ini nasihat yang sangat bagus sekali enam dari seorang sahabat yang mulia apabila kamu berada di sore hari jangan menunggu waktu paginya manfaatkan waktu sore tersebut nah barakallahu fikum untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala zikir pagi dan petang. Jangan sampai terlupakan ya, zikir pagi dan petang dibaca. Nah, walaupun satu, dua, tiga zikir enggak masalah, intinya itu baca. Paham ya? Intinya antum baca apa? Adkar sabah wal masa. Apabila kamu berada di pagi hari, jangan menunggu waktu soremu. Pagi hari itu dimanfaatkan. Waktu itu jangan apa? Jangan sampai nah barakallahu fikum dihambur-hamburkan, dibuang-buang jangan, dimanfaatkan masing-masing sesuai dengan kadarnya. Yang masih bujangan sesuai dengan kadarnya, yang sudah berkeluarga sesuai dengan kadarnya. Intinya waktu itu dimanfaatkan. Karena al-waktu kasaif ilam taqta'hu kotoak. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kamu tidak menggunakan pedang tersebut, nah barakallahu fikum tidak menggunakan waktu semaksimal mungkin, justru kamu akan dipedang. Bahwa ya akan terhunus, akan dihunus, akan di nah barakallahu fikum ditumpas dengan pedang tersebut waktunya itu yang akan menghabiskan kita nanti kita yang harus menghabiskan waktunya paham ya jangan sampai nah barakallahu fikum simbol atau jangan sampai patokan kita waktu adalah uang jangan waktu adalah ilmu waktu adalah ibadah nah barakallahu fikum na'am seperti itu Ikhwan fi din azdan azakumullah ini hadisnya riwayat Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari siapa namanya? Siapa namanya? Siapa? Abu Abdullah ya, Pak? Namanya siapa? Imam Bukhari. Apa? Ya, siapa namanya Imam Bukhari? Antum? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Antum sarayawan? Eh, sarayawan? Eh, suaranya dikeraskan kalau enggak sarayawannya. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Jangan lupa ya. Nah, hadisnya ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ada musyarahnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang bi Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.